Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian Kutaib Al-Usul al Kita telah sampai pada pembahasan tentang yaitu Al-Aslu Thani, pokok yang kedua, Marifatu Dinil Islam Bil Adillah, mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. As-Sawm wal Hajj Termasuk di antara arkanul Islam yang belum membawakan dalilnya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentang puasa ayat yang telah sering kita dapatkan khususnya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan kepada ahlul iman ya ayyuhalladzina amanu. Dalam rangka untuk membangkitkan di hati seorang mukmin mengingatkan bahwa iman adalah nikmat Allah yang khusus karena iman identik dengan al-mahabbah, iman identik dengan kecintaan. Barang siapa yang dia mencintai dia akan menikmati. Dan seorang mukmin adalah orang yang mereka dikatakan Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan inilah yang kemudian menjadikan seorang mukmin dia mampu menikmati setiap amal ibadah yang dia tunjukkan, sehingga merasakan lezatnya amal ibadah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah menegaskan bahwa saum ini adalah kewajiban yang juga telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelum umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami wajibkan kepada kalian puasa sebagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada kaum atau umat sebelum kalian. Sehingga puasa bukan hanya kewajiban yang Allah wajibkan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi puasa kewajibannya Allah bebankan kepada ini umat-umat yang terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan puasa itu target yang paling tinggi la'allakum tattaqun. Agar menjadi wasilah, agar menjadi sarana untuk mengantarkan seorang dia betul-betul menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Lihatlah bagaimana puasa benar-benar mendidik setiap muslim untuk dia memiliki keikhlasan dalam amalnya. Dan puasa sendiri mendidik kita ikhlas. Amalan yang paling tersembunyi dari seluruh amalan yang lainnya adalah puasa. Ucapan syahadat disaksikan oleh manusia. Salat gerakannya dilihat oleh manusia. Zakat penyerahannya disaksikan oleh manusia. Adapun puasa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa ini pertama kali mendidik seorang muslim untuk dia ikhlas. Dan ikhlas totalitas mendidikan amaliyahnya totalitas hanya untuk Allah. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana puasa menjadikan seorang muslim dia benar-benar merasakan muraqabatullah yang sangat melekat. Rasa pengawasan Allah kepada dirinya yang sangat melekat Bukankah Anda bisa saja di, di kamar yang sepi, bisa makan dan minum tanpa ada orang pun yang mengetahui, lalu Anda keluar menampakkan orang yang lemas, yang orang yang sedang berpuasa, sehingga akan tapi ternyata tidak ada seorang pun di antara orang yang mereka memiliki iman melakukan seperti itu. Menunjukkan bagaimana dia sangat melekat rasa pengawasan Allah pada dirinya. Walaupun tidak ada yang melihat anaknya, istrinya, tetangganya, manusia. Tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Sehingga betul-betul mendidik memiliki rasa murakobatullah yang sangat kental. Ini adalah hakikat ketakwaan. Sehingga betul-betul menumbuhkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah swt wa taala. Adapun menumbuhkan akhlakul kirimah. lihatlah bagaimana puasa mendidik seorang muslim untuk berderma, untuk menjadi seorang yang dermawan. Sebagaimana ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan iftar, memberikan buka bersama buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kemudian gemar dia sedekah. Sebagaimana Nabi mencontohkan di bulan Ramadan, Nabi adalah orang yang paling dermawan dan di bulan Ramadan orang yang lebih dermawan lagi dan lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam ketika menyimak bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian puasa betul-betul mendidik seorang muslim untuk dia memiliki muamalah kepada hamba-hamba Allah dengan memiliki simpati, empati, dengan memiliki semangat untuk berbuat baik kepada orang lain, merasakan penderitaan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga benar-benar puasa mengantarkan seorang harapan Allah la'alakum tattaqun. Dan kita sempurnakan dengan singkat itu pembahasan tentang masalah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hajj yang al-hajj maknanya adalah al-qasd yaitu menuju memaksudkan maksudnya adalah menuju perjalanan ke Baitullah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang mulia walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabila. Kewajiban manusia menunaikan haji ke Baitullah semata-mata karena Allah bagi orang yang Allah, bagi orang yang telah memiliki kemampuan menunaikan haji. Kemampuan jadi maksudkan kemampuan harta, kemudian kemampuan fisik, kemudian kemampuan perjalanan. Orang yang tidak mampu, boleh jadi dia hartanya ada tapi dia sakit. Fisiknya nggak memungkinkan maka dia tidak masuk orang yang mampu. Dia fisiknya Masya Allah sehat, hartanya cukup, tapi tidak ada perjalanan yang mengantarkan ke sana maka juga termasuk tidak memiliki kemampuan. Orang yang mereka ini Masya Allah sehat, jalannya lancar, tapi dia tidak punya harta untuk mengantarkan ke sana. Dan hendaknya haji ini semata-mata dia tunikan ikhlas karena Allah lillah ala nasi uh, walillah uh, walillahi ala nasihjul bait. Dan juga haji ini sebagaimana amal yang lainnya, mendidik untuk menjadi orang bertakwa. Sehingga ketika seorang yang berhaji kata Allah, fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat rafas, segala hal yang berkaitan dengan ungkapan, perkataan atau perbuatan yang yang pornografi, kemudian keburatan fasik dan kemudian perbuatan jidal. Ini yang akan menjadikan rusaknya kehidupan hubungan di antara manusia. Haji mengantarkan dia memiliki akhlakul kerimah. Bagaimana dia selama safar dengan kawan-kawannya, yang safar sendiri dikatakan safar artinya sufur itu menyingkap hijab. Menyingkap sebagian akhlak seseorang. Maka seandainya Anda ingin mengetahui akhlak aslinya seorang, silahkan Anda safar dengan seorang, maka Anda akan mengetahui sebagian atau bagaimana akhlak watak aslinya orang tersebut. Haji mengantarkan kita mendidik berakhlakul kirimah. Dengan demikian Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita secara singkat telah menyelesaikan pembahasan tentang arkanul Islam dari syahadatain, dari salat, dari zakat, puasa dan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keislaman kita dengan melandasi keislaman kita di atas tauhid dan sikap itibak kepada kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang merupakan penopang tegaknya keislaman kita dan penyempurna keislaman kita. Semoga Allah memudahkan seluruh amalan kita insyaallah kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.